Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua karunia kepada kita karunia kesehatan dan juga nambar kalafikum kehidupan yang mana dengan dua perkara ini kesehatan dan kehidupan kita bisa masih bisa mengkaji sebuah kitab yang sangat mulia kitab yang dikarang oleh al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala yang mana beliau na'am mengarang kitab-kitab yang sangat mulia berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah, tauhid inti yang wajib kita miliki. Nah, bukan rububiyah saja, tapi uluhiyah yang inti. Kenapa demikian? Karena dakwah pertama kali yang dianjurkan, yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya wa mursalin, apa dakwah mana yang yang dianjurkan untuk mereka? Apakah tauhid rububiyah? Apakah tauhid al-asma wa sifat? Bukan. Pertama kali yang mereka dakwahkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah ibu taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan an i'budullah, beribadah kalian semuanya kepada Allah, tauhid uluhiyah. Wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut dan jauhilah at-taghut kullu ma ubida min dunillah. Nam wa radin. Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha atau sebagaimana yang didefinisikan oleh Na'am barakallahu fikum di akhir-akhir uh, kitab Al-Usul Salatah oleh Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah beliau mendefinisikan at-taghut huwa kullu ma tajawaza bihi al-'abdu hadda min ma'budin aw masbu'in aw muta'in. Naam, kita tambahi wa waradin min dzalik. at ada seluruh enam perkara atau seluruh apa-apa yang bisa membuat seorang hamba itu melampaui batas. Baik itu yang diikuti ataupun yang ditaati ataupun yang nabarakallahu fikum yang disembah. Nah, selama mereka itu ridha, maka itu adalah tauhid. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu dakwah tauhid dakwah yang sangat mulia. Sehingga jangan sampai kita ketinggalan dalam artian nah, lama sekali kita mengenal dakwah salafiyah tapi tidak tahu apa itu tauhid, tidak tahu apa itu syirik, tidak tahu apa itu makna la ilaha illallah, tidak tahu apa itu rukun la ilaha illallah, tidak tahu apa itu syarat daripada la ilaha illallah, tidak pula mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Ini sangat memprihatinkan dan juga disayangkan. Jangan demikian. Kita walaupun belajar sesaat dalam artian na'am barakallahu fikum merenungi, memahami serta menghafal, usahakan kita tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu makna la ilaha illallah, apa itu rukun la ilaha illallah, apa itu syurut-syurut atau syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah? Semuanya insya Allah Ta'ala kita akan pelajari satu persatu dengan seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Karena ahlu tauhid, barakallahu fikum, nah mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga dengan seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar, apabila masih memiliki enam keimanan, memiliki at-tauhid, enam maka ujung-ujungnya juga akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surganya. Barakallahu fikum. Kemudian perlu diketahui, ada bahaya kesyirikan itu juga harus kita ketahui. Sehingga kita mengetahui kebenaran, tidak cukup kebenaran saja yang harus kita ketahui. Tapi kita harus juga mengetahui kebatilan. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita berhati-hati dan menjauhinya. Sehingga Syekh Shalal Fauzan Habibullah Ta'ala, nah beliau mengucapkan dalam eh, dalam sebuah syarah beliau terhadap silsilah rasail bahwasanya wala yakfi al-insan an ya'rifa al-haqqa faqat kata beliau. Tidak cukup bagi manusia untuk mengetahui kebenaran saja. Bala budda an ya'rifa al-haqqa wa ya'rifa al-batil kata beliau. Bahkan harus mengetahui kebenaran yaitu at-tauhid dan juga mengetahui kebatilan yaitu syirik. Tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an barakallahu fikum an ya'mal bih mengetahui kebenaran dalam rangka untuk dia itu beramal dengannya wa ya'riful batila min ajli an yatajannabah kata beliau dan mengetahui kebatilan, kesyirikan dan semisalnya dalam rangka agar bisa menjauhinya. Jadi kita mengetahui, mengetahui kebatilan bukan untuk kebatilan, tapi untuk apa? Agar kita berhati-hati dari kebatilan tersebut, agar kita tidak terjerumus dalam kebatilan tersebut. tu syarra la li syarri lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra al khairi yaqa'u fihi hati-hati nah barakallahu fikum kita mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan akan tapi untuk kita berhati-hati agar kita terjaga dari kejelekan tersebut nah dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan dikhawatirkan ya fihi dia akan terjerumus terjatuh ke dalam kejelekan tersebut barakallahu fikum nah kejelekan di sini apa kejelekan Nah, di balik tauhid adalah kesyirikan yang bisa mengantarkan kepada neraka jahanam. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am sungguh Allah taala telah mengharamkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah taala? Wa ma lidh-dhalimin min ansar dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Kenapa dijuluki orang orang zalim padahal mereka berbuat kesyirikan? Karena az-zulm min a'dzumin zulm termasuk kedzaliman yang terbesar adalah zulmul abdi rabbih jalla wa ala. Termasuk kedzaliman yang sangat besar adalah zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Sebagaimana kisahnya sudah kita Naam, hafal semuanya. Dalam surat Luqman, bagaimana ketika Luqman Al-Hakim mengajari anaknya? Luqman Al-Hakim mengatakan, "Naam kepada anaknya, ya bunayya, la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang amat besar. Ikhwani fillah atau hafizakumullah jami'an barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui kebatilan sehingga kita terjerumus dalam kebatilan tersebut. Nah, insya Allah Taala dalam enam waktu yang sangat mulia ini insya Allah Taala kita akan memulai membaca kitab yang dikarang oleh Imam Al Mujaddid Al Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An Najdi At Tamimi rahimahullah taala yaitu kitab Masail Al Jahiliyah. Yang mana Masail jahiliyah ini masail itu jamak dari masalah yang artinya permasalahan-permasalahan, eh, perkara-perkara. Eh, perkara-perkara al-jahiliyah yang dinisbahkan kepada jahiliyah. Adapun jahiliyah itu sendiri maknanya adalah lawan dari ke dari lawan dari beda ilmu, kebodohan maksudnya. Namun yang diinginkan nanti adalah apa? perkara-perkara yang nam yang itu merupakan amalan-amalan jahiliyah yaitu sebelum Naam qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang dilakukan orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Sehingga beliau akan menyebutkan beberapa amalan-amalan yang itu merupakan amalan jahiliyah, amalan yang dilakukan orang-orang sebelum Nabi utusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi. Amalan-amalan yang sangat jelek dan buruk. Sehingga Allah Ta'ala pun juga apa? Berfirman, Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama atau yang terdahulu. Barakallahu fikum seperti itu. Dan perlu diketahui sebagai bentuk pembelaan kita terhadap asy Muhammad bin Abdul Wahab, perhatikan baik-baik karena sekarang kita masih berada di mukaddimah pembukaan. Karena kita sebelum masuki sebuah kitab kita harus tahu dulu eh, pembukaan daripada kitab ini. Kitab ini membahas masalah apa? Kita harus mengetahui secara global. Barakallahu fikum. Bahwasannya kitab ini nanti akan membahas berkaitan masalah apa? Permasalahan-permasalahan. Naam yang merupakan itu apa? Permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Dalam artian setelah Rasulullah diutus menjadi nabi, permasalahan-permasalahan tersebut, perkara-perkara jahiliyah harus dimusnahkan. Nah, karena itulah adalah perkara yang batil. kul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah, sungguh telah datang kebenaran dan akan hancur kebatilan itu. Dan memang benar bahwasanya kebatilan itu akan hancur. Barakallahu fikum. Seperti itu. Yang mana insyaallah taala Nah, beliau akan menyebutkan kurang lebihnya 128 permasalahan. 128 permasalahan. Kemudian perkara yang penting juga sering kita dengar mulai dari orang sufiah, eh, barakallahu fikum perhatikan baik-baik, mulai dari orang sufiah atau orang syiah rafidah, mereka menuduh ahlu sunnah jamaah dengan apa? Dengan wahabiyah, wahabi. Kamu tuh wahabi kamu itu. Kalian tuh Wahabiun katanya. Ini tuduhan yang benar atau tidak? perlu kita perhatikan kembali bahwasanya penisbahan kepada Naam Al-Wahabiyah kita dinisbahkan kita adalah pengikutnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu enggak benar. Kenapa tidak benar barakallahu fikum kita lihat dari namanya saja. Siapa namanya yang kitab yang kita akan pelajari? Namanya adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Bukan Abdul Wahab namanya. Mungkin kalau namanya Abdul Wahab benar Wahabiyah, tapi Seharusnya kalau kita menisbahkan Muhammadiyah gitu seharusnya. Nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi beliau pun tidak ridho karena beliau bukan orang yang ta'asub. Dalam artian fanatik dengan madhab itu tidak. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena buktinya beliau Naam yang apa yang meluruskan dan juga menghancurkan kubah-kubah yang waktu itu berada di mana? Berada di sekeliling Ka'bah. Nah, waktu itu sebelum kedatangan dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab, ngam kubah-kubah tersebut bagaimana? Ada yang situ nanti eh, yang menurut pendapatnya yang mungkin syafi'iyah bikin kubah sendiri, eh, kemudian yang malikiyah juga bikin sendiri, yang syafi'iyah juga milik sendiri, yang hanafiyah juga milik sendiri seperti itu, yang hambaliyah juga bikin sendiri. Dihancurkan dakwah seperti itu. Karena dakwah seperti itu dakwah meng, nah, mengajak kepada apa? Asobiyah, fanatik kepada para tokoh atau para imam tertentu. Nah, sehingga dakwah pun berjalan lancar sehingga menjadikan kiblatnya kaum muslimin satu tempat tok. Nah, itu Ka'bah, Baitullahi Al-Haram. Nah, perhatikan. Jadi penisbahan kepada nama Syekh Muhammad Abdul Wahab keliru. Jadi kita bukan Wahabiyah. Kenapa demikian? Karena kelompok Wahabiyah ini barakallahu fikum, itu kelompok apa sih? Kelompok sesat. Perhatikan. Kelompok Wahabiyah ini kelompok sesat, firqatun dhalatun mansubatun ila Abdul Wahab bin Rustum. Perhatikan itu. Bahwasanya Wahabiyah itu kelompok sesat yang disandarkan dinisbahkan kepada orang yang namanya Abdul Wahab Ibnu Rustum. Nah, Perhatikan ya. Kelompok Wahabi itu kelompok sesat yang apa? Yang ajaran mereka berlandaskan dengan apa? Dengan Khawarijiyah dalam artian ajaran-ajaran Khawarij memberontak kepada pemerintah. Ini sedang kepada siapa? Kepada Abdul Wahab bin Rustum. Nah, dan kelompok ini juga dinamakan dengan apa? Rustumiyah. Kelompok ini dinamakan juga kelompok Rustumiyah nisbah kepada bapaknya di Rustum tadi. Abdul Wahab itu anaknya. Eh, dan waktu itu barakallahu waktu itu barakallahu kelompok ini, kelompok sesat Al-Wahabiyah ini muncul pada Na'am barakalafikum pada abad ke akhir-akhir abad kedua dan baru-baru masuk awal-awal abad abad ketiga. Nah, generasi kedua, generasi ketiga. Nah, jadi akhir-akhir generasi Kornustani, paham ya? Nah, generasi kedua, akhir-akhir itu muncullah begitu masuk awal generasi ketiga muncullah kelompok sesat ini yaitu Wahabiyah ini. Ajarannya apa ajarannya? Ajaran sesat. Ajarannya adalah kharijiyah, ibadiyah. Yaitu memberontak pada pemerintah. Mereka tidak memahami, tidak memahami nas-nas Al-Quran secara, secara benar. Barakallahu fikum. Nah, kelompok apa? Kelompok sesat yang dinisbahkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Dan tersebarnya di mana? Daerah mana? Daerah Shimal Afriki, daerah nam Afrika Utara sana, bagian utara Afrika. Kalau waktu itu sempat tersebar di mana? Daerah Maghrib. Maghrib itu Maroko negara Maroko sana. Tapi waktu itu diusir mereka. Kenapa? Karena kebanyakan waktu itu di daerah Maroko juga ahlus sunnah wal jamaah banyak gitu ya. Nah, sehingga keliru besar kalau kita dikatakan wahabiyah. Ini kelompok wahabiyah ini, kelompok sesat. Keliru. Kita nggak terima, oh, kita bukan kelompoknya, bukan disebabkan kepada Abdul Wahab. Paham ya? Yang kita ajarkan kitabnya siapa sih? Yang kita ajarkan ini? Yang kita ajarkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab. Paham ya? Ingat-ingat ya. Nah, jadi kalau ada orang katakan kamu wahabiyah, kamu wahabiyah, kita katakan kadzab itu ada dusta. Kenapa? Kenapa dusta? Karena kita yang kita ajarkan siapa? Kitab siapa? Kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan kitabnya Abdul Wahab. Adapun kelompok Wahabiyah apa kelompok sesat yang berpemahaman Khawarij yang waktu itu tersebar di daerah Maghrib Maroko yang dipelopori yang dipimpin oleh Abdul Wahab Ibn Rustum dan kelompok ini dikenal juga Rustumiyah Barakallahu Fikum yang waktu itu muncul di abad-abad ketiga dan nah, akhir-akhir abad nah, kedua. Adapun dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jauh dari abad mereka. Nah, kapan munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini? Munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, nah di awal-awal abad ke-12. Awal-awal abad ke-12 di awal nabi awal awail as asani ashar. Di awal-awal generasi Naam abad ke-12 itu barakallahu fikum. Naam, sehingga jauh ya. Karena mereka saking dengkinya, bencinya terhadap Ahlussunnah, Orang-orang mereka menuduh kita apa? Menuduh Imam Bukhari juga Wahabi, bayangkan. Imam Bukhari, Imam Bukhari sama Syekh Muhammad Abdul duluan siapa lahirnya? Jelas duluan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari dikatakan Wahabiyah. Paham ya? Hati-hati ya. Syekhul Islam juga wahabi ya, kata. Ibnu Qayyim juga ya. Syekh Muhammad Abdul itu jauh generasinya atau jauh tahunnya daripada mereka gitu loh. Dalam artian duluan mereka. Kok bisa bisa bisanya katakan Imam Bukhari itu wahabi ya? Imam Muslim itu wahabi ya? Keliru besar. Nah, itulah yang namanya kedengkian juga permusuhan yang masih berkobar. Mereka menuduhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabiyah, tapi sudah kita sebutkan bahwasanya tuduhan tersebut tidaklah benar. Nah, barakallahu fikum sehingga kita tidak perlu takut karena apa? Karena selama kita di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas Al-Qur'an was sunnah, maka jangan khawatir dan jangan takut sesatnya orang yang sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Naam. Paham ya? Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Jagalah diri diri kalian. Naam. La yadurukum man dalla idah tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat itu apabila kalian di atas petunjuk. Kenapa demikian? Karena selama kita berada di atas petunjuk yang benar, di atas Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah barakallahu Insya Allah taala Naam kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tidak akan sesat dan sengsara. Itulah jaminan yang Allah Ta'ala firmankan, Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak pula sengsara. Kemudian juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sering kita dengar apa itu? Inni tarikun fikum amrain intamasaktum bihima lantadillu ba'di kitabullahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara Nah, setelah aku meninggal nanti, aku tinggalkan mereka kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, lantadilu ba'di. Kalian tidak akan sesat setelahku. Apa itu? Kitabullah wa sunnah. Al-Quran dan sunnah. Senantiasa kita harus berpegang demikian. Kenapa demikian? Karena sekarang kita berada di akhir zaman yang banyak orang melakukan amalan-amalan jahiliyah. Apa maksudnya? Perbuatan-perbuatan yang dulu diamalkan orang zaman jahiliyah, sekarang pun apa? Beredar dan juga ber menyebar gitu ya, menyebar. Nauzubillah ya, sehingga kita harus nah berusaha semaksimal mungkin untuk mengokohkan diri kita berpegang teguh dengan as-sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian, bukan gigi seri, bukan gigi taring. Karena gigi seri itu masih apa? Masih belum kuat. Gigi taring juga belum kuat. Tapi kalau gigi geraham sangatlah kuat. Sehingga kita diperintahkan untuk menggigit sunnah, mengegang sunnah dengan sekuat-kuatnya. Sehingga dinukilkan Nah, kalam yang bagus ucapan siapa itu? Al-Imam. Nah, barakallahu barakallahu fikum Abu Ubaid Al-Qasim Sallam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam beliau mengatakan al-muttabi' sunnah kal qabid 'alal jamr. Wa huwa al-yawm 'indi afdal min darbis sayf fi sabilillah kata beliau. Bahwasannya orang yang mengikuti as-sunnah Nah, itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bagaikan orang yang menggenggam apa? Bara api. Bara api panas nggak? Panas sekali. Tapi kalau seandainya dia kuat menggenggamnya, masya Allah, menggenggam barang tersebut atau barang api tersebut, berarti dia kuat dalam memegang sunnah tersebut. Apa kata beliau? Wahwa al indi afdal. Pada hari ini, di zaman beliau waktu itu ya, itu yang namanya berpegang teguh dengan sunnah itu lebih afdal daripada pergi jihad fisabilillah. Di komentar oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala beliau mengatakan, "Hadza fi zamanihi, fa kaifa fi zamanina?" Ini di zaman beliau waktu itu, bagaimana zaman kita sekarang? Syekh Albani mengatakan bagaimana zaman kita sekarang. Nah, sekarang kita dengan zaman Syekh Albani jauh nggak? Sudah bertahun-tahun juga kan? Nah, menunjukkan bahwasanya semakin jauh semakin jelek keadaannya. Bagaimana kita untuk keluar dari kejelekan ini, keluar dari syubhat syahwah ini dengan ilmu dan sabar. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, لا يأتي zamanun إلا والذي ba'dahu شر minhu hatta تلقوا ربكم Hadis sahih rawahu Nah, barakallahu rawahu Bukhari yang di Naam di dalam apa? <clears throat> di dalam Sahih Bukhari. Barakallahu fikum. Hadisnya Anas Malik radhiyallahu taala anhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek keadaannya daripada yang sebelumnya hingga kalian jumpa kepada Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati dan mengetahui kebenaran serta mengetahui kejahatan atau kejelekan dalam rangka agar apa? Mengetahui kebenaran untuk mengamalkannya, mengetahui kejelekan atau kebatilan untuk menghindarinya. Barakallahu fikum. Itulah yang naam yang kita harapkan. Naam, itulah yang kita harapkan. Jadi sudah kita selesaikan mukaddimah kitab ini yaitu bahwasanya kitab ini adalah kitab yang sangat mulia yang akan kita bahas nanti yaitu kitab berkaitan masalah apa? permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian itu pun juga dilakukan orang-orang belakangan sekarang ini barakallahu fikum mulai dalam nah berpakaian, berpenampilan, ucapan dan semisalnya. Yang insyaallah taala kita akan uraikan, kita akan baca satu persatu Nah, dengan pelan-pelan, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, al-qalilud daim khairun minal kathir munqati. Sedikit tapi terus-menerus itu lebih bagus keadaannya daripada banyak tapi terputus-putus. Yang Allah taala beliau akan menyebutkan berapa tadi? Akan menyebutkan kurang lebih 128 permasalahan. Bayangkan 128 permasalahan. Ini kalau sehari bisa ngambil satu permasalahan, berarti memakan waktu sekitar 128 hari. Ini kalau seharian, kalau apa kalau tiap hari ada pelajaran. Kalau cuma belajarnya dalam satu pekan, mungkin dikurang sehari atau kadang dua hari tiga hari berarti otomatis memakan berhari-hari. Tapi insya Allah taala tidak masalah ya. Yang namanya ilmu itu adalah dengan tadarruj, bukan sekaligus. Dinukilkan al Imam, Imam siapa itu? Imam kotada enam, Abdul Khattab As-Sadusi. enam Kotada Di'amah As-Sadusi. Beliau mengatakan apa? Man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Innama kunna natlubul ilma bi eh, hadithin, atau bi hadithin atau hadisain. Kata beliau seperti itu. Apa artinya? Barang siapa yang mengambil ilmu secara, secara keseluruhan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara keseluruhan. Mengambil semuanya langsung banyak gitu. Zahaba anhu jumlatan. Akan hilang pula, akan hilang pula ilmu tersebut secara keseluruhan. Karena orang nggak bisa kan Gak mampu kalau ilmu semuanya kita ambil langsung gitu. Satu persatu. Nah, apa kata beliau? Wa inna makunna natlabul ilm. Dahulu kami itu ketika menuntut ilmu, naam dalam sehari berapa? Hadisan wa hadisain. Paham ya? Satu hadis, dua hadis. Menunjukkan bahasanya kita nanti berjalan pelan-pelan insya Allah taala. Naam yang mana insya Allah dengan pelan-pelan tersebut justru akan apa? Akan kita memudahkan kita untuk